السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فحياكم الله جميعا الأساتذة والآباء والإخوة والأبناء والأخوات وجميع من يسمع هذه الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengucapkan Hayakumullah kepada ikhwah kepada anak-anak sekalian kepada para talabah di dalam uh, daurah ini. Allah. Asatidah. Al-asatidah. Asatidah wa talabah. Abna, al-aba. Al-aba. الأخوات الأخوات والأبناء وكل من يسمع hadhil kalimat dan setiap orang yang mendengar kalimat atau nasihat ini. Wa nahnu fi hadhihi al-lailah dan kita di malam ini yaitu di hari Kamis malam Jumat Rabiul 20 24 syahr Rabiul Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. نفتتح الدورة العاشرة أو دورة الإمام الشافعي العاشرة kita membuka daurah yang ke-10 atau daurah Imam Syafi'i yang ke-10 wa in kan yusifuna ta'akhur الشيخ رزيق القرشي المشرف العام على هذه الدوره Eh, ta'akhur. Ya. Walaupun dalam keadaan kita terlambatnya. Syekh kita yaitu Syekh Ruzaik Al-Qurasi. Beliau adalah merupakan musyrif daripada daurah ini. Fahuwa alladhi yaftatihu daurah. Sebenarnya dialah atau beliaulah yang akan membuka daurah kita ini. Wa Allah yalhaqu bil musyarakah yaum as-sabt. Insyaallah beliau akan bertemu dan akan ikut dengan kita di hari Sabtu yang akan datang. Wa fi hadhihi ad-daqa'iq di waktu yang singkat dan sedikit ini أحب أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الوصايا saya ingin mengingatkan pribadi saya dan saudara-saudara saya tentang beberapa wasiat. wasaya wa wahamah wasiat yang umum wa wahamah ada wasiat yang umum dan penting wa qabla hadza a'tadhiru ilaikum jami'an sebelum ini saya minta uzur kepada kalian antum sekalian seluruhnya lima tarawnahu min ba'd at-ta'athur fil halq apa-apa yang agak apa namanya beliau kerongkong, beliau kurang sehat. Afan Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyembuhkan dan memberikan kesehatan kepada saya dan kepada kita seluruhnya. Awal hadhihi wasaya wasiat yang pertama adalah hiya wasiyatullah ta'ala li ibadihi ajma'in. Itu wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya seluruhnya. Qala ta'ala, وَلَقَدْ wassayna alladhina أُوتُوا الْكِتَابَ min qablikum wa أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan. Baik, وصينا الذين أوتوا Kami, الكتاب kami telah menasihatkan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله sebelum kalian dan kalian juga yaitu wasiat Allah Azza wa Jalla kepada orang sebelum kita dan kita juga adalah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم Demikian juga wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam إذ قال له أصحابه ketika berkata kepada beliau para sahabatnya ba'da an wa'adhahum maw'izatan baligha ba'da an wa'adhahum wa'adhahum maw'izatan eh, setelah beliau setelah para sahabatnya melihat uh, nasihat yang sangat indah dan sangat tepat qalu awsina para para sahabat mengatakan wasiatilah kami ya Rasulullah SAW berikan kepada kami wasiat فتأملوا في هذه الوصية maka hendaklah kalian memperhatikan wasiat ini السائل الطالب لها الصحابة yang bertanya dan yang meminta wasiat itu adalah para sahabatnya والمجيب الموصي رسول الله dan صلى الله عليه وسلم yang menjawab wasiat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam الحريص على المؤمنين yang sangat antusias kepada orang-orang mukminin. Wa ala hidayatihim dan supaya mereka mendapat hidayah kepada Allah Azza wa Wasafahu Allah Azza wa Jalla biqaulih Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka dengan perkataannya bil mu'minina raufun rahim yaitu di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum mukminin memiliki kasih sayang yang sangat uh, sangat tepat. Fahuwa ansahul khalqi lil khalqa. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan penasihat yang paling tepat menasihati terhadap makhluk. Fabimada awsahum. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada mereka? Qala usikum bitaqwallah maka Nabi SAW mengatakan, saya mewasiatkan, berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. biha. Maka beliau memulainya dengannya. Wa nahnu nabda'u bima bada'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Nabda'u bima bada'a bihi. Maka kita hendaklah memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا سمعنا أن الله ورسوله Apabila kamu mendengar bahwasanya Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam أوصى الله بالتقوى di mana Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan untuk bertakwa والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتقوى dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan wasiat untuk bertakwa. لا بد أن نسأل أنفسنا ما هي هذه التقوى Wajib bagi kita untuk menanyakan kepada jiwa kita apa itu takwa. Hatta nunaffidha wasiyat Allah wa rasulih. Hatta na'mala biwasiyat Sehingga kita bisa mengamalkan wasiat daripada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wajibul muslim. Hada dan inilah, inilah kewajiban seorang muslim. Fama hiya taqwa? Apa itu ketakwaan? Ta'addadat ibaratul ulama. Be bermacam-macam beragam ungkapan-ungkapan ungkapan para ulama tentang definisi takwa. Fi tafsirha. Di dalam penafsirannya juga. Wa kullul ibarat haq. Dan seluruh ungkapan mereka, setiap ungkapan mereka itu adalah benar. Fahiyya kalimatun jami'ah. Dia merupakan kalimat yang jami' yang singkat tapi meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari bentuk kejelekan dan puncak daripada kebajikan itu adalah tauhid dan ketakwaan kepada Allah yang paling mulia dan besar adalah mentauhidkan Allah azza wajalla فلهذا كانت أول أمر في القرآن Oleh karena itu, awal perintah di dalam Al-Quran adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla fi surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum والذين min qablikum la'allakum tattaqun Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الناس ittaqu اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum اعبدوا ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada manusia seluruhnya untuk bertakwa, baik orang sebelumnya dan kita semoga Allah semoga kita kalian menjadi orang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Fataqwa Allah an taj'ala bainaka wa bainan nar wiqayah. Takwaan ketakwaan kepada Allah azza wajalla adalah hendaklah engkau menjadikan di antara engkau dan neraka itu ada hijab wiqayah, ada penghalang, ada hijab. An ta'mala ma yurdi Allah anka. Hendaklah engkau beramal apa yang Allah ridhoi terhadap engkau. وأن تجتنب ما يسخط ويغضب الله عليك dan hendaklah engkau menghindari apa-apa yang akan membuat Allah marah dan murka kepada engkau. فهي كلمة جامعة لأعمال القلوب Dia ketakwaan adalah merupakan kalimat yang sangat jami' meliputi terhadap hati-hati tersebut pada amalan hati وأقوال اللسان dan amalan-amalan lisan wa a'mal al-jawarih dan amalan anggota badan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kalian seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla." Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kalian mengatakan perkataan yang sadida. Ayat القول, dan yang القول benar. السديد هو القول الصواب Perkataan yang sadid adalah perkataan yang tepat dan benar. يصلح لكم أعمالكم Dan Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. ويغفر لكم ذنوبكم Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar dan mulia dan agung. Luzumus sunnah wajtinabul bid'ah hiya min taqwa Allah azza wa jal. Melazimkan diri kita di atas sunnah dan menghindari bid'ah itu adalah merupakan bentuk ketakwaan daripada Allah kepada Allah azza wa jal. Fa inna irtikabal bid'ah yujanibut taqwa karena karena melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut akan mengakibatkan menyelisih kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن البدع Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang daripada perbuatan-perbuatan bid'ah. وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka Allah Azza wa Jalla. وأمرنا الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti beliau Alaihi Salatu Wasallam. الحرص على الألفة والأخوة والاتفاق Dan hendaklah kita antusias dan bersemangat untuk membangun kesatuan dan kasih sayang sama kita واجتناب الفرقة وأسباب الخلاف والشحناء dan هي hendaklah من تقوى الله dan hendaklah kita menghindari bentuk-bentuk perselisihan-perselisihan dan perpecahan-perpecahan dan menghindari hal-hal yang akan menyelisihi uh, daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. لأن التحريش بين المؤمنين من عمل الشيطان Karena mengadu domba sesama amuk seorang kaum mukminin itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. فقد قال صلى الله عليه وسلم قد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa syaitan sangat uh, pesimis. Uh, ya harus. Tahrish. Tari, la, la, syaitan. Ya Isa. Ya, syaitan itu sangat uh, pesimis Ak- daka- أحد sangat putus asa dia. Diibadati Allah Azza wa Jalla di negeri Arab. Maka tetapi dia punya cara bagaimana untuk mengadu domba sesama kaum mukminin. وكما أتى الشيطان أبانا آدم في الجنة Bukan, جاء syaitan dan syaitan ila abina Adam fil jannah bi suratin nasih. Bi Syaitan datang kepada bapak kita Adam di jannah Allah Azza wa Jal dengan bentuk seorang pemberi nasihat. Qala ta'ala fadallahuma <coughs> Assalamualaikum الآية وقال إني لكما لمن لمن الناصحين فدلاهما بغرور فالشيطان قال للأبوين آدم وحواء إني لكما من الناصحين Syaitan mengatakan kepada kedua orang tua kita yaitu Adam dan Hawa memposisikan diri mengatakan saya adalah kepada kalian berdua sebagai penasihat. فالمحرش بين المؤمنين قد يأتي بصورة ناصح Se- kalau Seseorang yang kerjanya mengompori atau mengadu domba sama kaum mukminin, dia akan berbentuk sebagai bentuk orang yang memberi nasihat. أو أنه مشفق عليك Atau dia adalah seorang yang katakan eh, sangat apa musyfiq, يعني آه، يريد haris, الحرص haris, حرص عليك eh, sangat antusias kepada kita kaum mukminin. Misal contoh kata beliau. Anta tahfazul Quran. Anta tahfazul Quran. Engkau menghafal Quran. Sautuka jamil. Suara kamu indah. Ya'ti syaitan fayaqul. Datang syaitan mengatakan syaitan al-jin atau syaitan al-ins. Syaitan dalam berbentuk jin atau syaitan berbentuk manusia. Anta limada la yuqaddimunak? Entah limada. la yuqaddimunaka. Eh, kamu kenapa kamu tidak dikedepankan oleh orang? Haula la yuhibbunak. Mereka-mereka itu mungkin enggak cinta kepada kamu. Limada yuqaddimun fulanan al-akhar? Kenapa didahulukan atau di, dikedepankan si fulan daripada kamu? Ana uhib an an tataqaddam anta wa tadhhar. Ana saya sebenarnya kata syaitan tersebut pengen kamu yang maju. Hada muwazzafun inda syaitan. Inilah tugas dan kerja daripada syaitan tersebut. Yurid an yughira sadraka ala ikhwanik. Dia ingin bagaimana membuat uh, yani an tahqida ala ikhwanik. Dia ingin bagaimana kamu supaya hikit, dengki atau benci atau tidak senang kepada saudara engkau. Istigholo, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus insyaallah bagus. bagus يعني تمام ولا شيء؟ Sama, bagus ya, ini tajib, طيب من تاب mantap, <laughs> تاب الله عنك ما شاء الله. mantap, mantap. حتى البيوت والنساء Ah, حتى البيوت والنساء Sampai-sampai rumah dan kaum wanita. تأتي المرأة إلى المرأة Datang seorang wanita kepada wanita yang lain. أنت جميلة Kamu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Wasagira. Sorry? Sagira ya. Sagira. Kamu kecil. Wadakiyah. Dan pintar. Lakin zawjuki hadha la yuqaddiruki. La yu'tiki haqqaki. Tetapi suami kamu ini tidak memuliakan kamu. Fulana. Imra'atun ukhra. Wanita yang lain. Aqallu minki jamalan. Lebih sedikit atau lebih jelek daripada kamu wa zakaan dan lebih dari kurang kebentarannya. Zaujuha yu'tiha katsiran. Tapi suaminya memuliakan dia banyak sekali. Ana qalbi hazinun 'alaiki. Maka saya hati saya merasa sedih melihat kamu. Ana nasihatun laki. Dan saya adalah penasihat bagi kamu. Wa yazidu zawjuki al-musibah. Yazidu dhararan. Eh, akan uh, suami kamu akan menambah musibah bagi kamu. Yatazawwaj alayki ukhra. Yatazawwaj. Yatazawwaj alayki. Eh, eh, kemudian dia menikahi perempuan yang lain. Utrukihi. Eh, tinggalkan suami kamu itu. Tinggalkan istri kamu itu. Suratuha annaha nasiha. Dan bentuk dia itu setan tadi berbentuk nasihat, penasehat. Atau taqulu laha atau syaitan mengatakan kepada perempuan tadi, "Zawji ahdani al-yawm hadha thawb al-jadid." Suami kamu eh thawb fustan al-jadid. Eh, ahda ya. زوجها هي al المفسدة تقول للمرأة الأخرى المسكينة إن زوجها أهداها ثوبا جديدا غالي الثمن خمسة مليون روبية إلى من؟ زوجتي زوج زوجها يعني هذه يعني امرأة اسمها زينب تتكلم لامرأة اسمها عائشة فتقول زينب إن زوج زينب بالأمس اشترى لها فستانا غاليا بخمسة مليون ربيع أنت زوجك متى آخر مرة اشترى لك فستانا؟ دي Kata dia kepada wanita yang pertama itu, suami kamu, ya, suami kepada wanita kedua tadi, suami kamu memberikan, suami dia memberikan kepada dia baju yang sangat mahal. Mungkin lima juta. Kamu suami kamu gue tidak memberikan kepada kamu sesuatu yang berharga. Semua tadhab baita. Kemudian pergi kamu. Saya dia pergi. miskin. Kemudian datang suami perempuan tadi yang miskin tadi. وبيته نار تشتعل بالكلام والغضب woi بيته هو زوجته rumahnya jadi bentuk neraka jadi bicara dengan bicara dengan, dengan keras وتظل تت- تتخاصم معه sehingga terjadi pertengkaran sama suami dan istri حتى ربما انتهى الأمر إلى الطلاق dan berakhir perkara mereka berdua kepada perpisahan talak قال صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda ليس منا من خبب امرأة على زوجها يعني أفسد المرأة tidak termasuk kepada kelompok kami seorang suami merusak istrinya ومن خبب عبدا على سيده فليس منا maka apabila seorang hamba merusak uh, tuannya خبب سيد سيد المالك العبد الرقيق والمالك نعم اللي يفسده يفسده ايه عليه حتى يهرب منه ايه, إيه. العبد خبب أفسد العبد وأوغر صدره حقدا على سيده حتى أبقى وهرب هرب منه هرب يعني seorang hamba merusak tuannya sehingga dia pergi ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم bahkan Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk bahaim الحيوانات melarang untuk mengadu domba atau merusak hubungan di antara hewan مثل مصارعة الديكة ديك seperti misalnya mengadu ayam أو الخيول يأكل بعضها بعضا khuyul خيول خيل فرس Hah? فرس الخيل ايه Eh, atau seperti mengadu apa kuda. تعرف الجمل Atau onta. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين الحيوانات فكيف بالتحريش بين المؤمنين فكيف بالتحريش بين خواص أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة Apabila Allah Subhanahu Nabi kita Muhammad SAW melarang sekali untuk merusak hubungan sesama hewan, bagaimana lagi kalau seandainya merusak hubungan sesama manusia? Dan lebih khusus lagi merusak hubungan sesama orang-orang ahlu sunnah oleh jamaah. Dan oleh karena itu bentuk tahrish pengadu domba itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Maka hindarilah dan jauhilah. Wahdaru ashabahu dan hindarilah pelaku-pelakunya. Hati-hati. Hati-hati. Ayo alhamdulillah. alhamdulillah. Kulaiman. Kuleiman. <laughs> Allah Akbar. Ada si alim syari. Ya. Allah Akbar. لا إله إلا الله ومن تقوى الله عز وجل تعبت؟ لا لا أنا كله مزبلة صغير هذا ما أدري ما أسمع مع الألم ما <laughs> أسمع لا نمشي أنا أمشي طيب. ومن تقوى الله عز وجل Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal adalah syukruhu ta'ala ala ni'amih. mensyukuri Allah terhadap nikmat-nikmatnya kepada kita. النعمة في دينك Nikmat di dalam agama kita, والنعمة في الدنيا nikmat di dalam dunia kita, ونعمة الصحة nikmat sehat, فشكر الله تعالى على النعم واجب على العباد mensyukuri Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat dia kepada kita dan merupakan kewajiban bagi hamba-hamba tersebut. وقد وعد الله الشاكرين بالزيادة maka Allah Azza wa Jal kadang-kadang eh, tersungguh telah menjadikan kepada orang bersyukur tambahan daripada nikmatnya. Qala ta'ala wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kalian. Wa qala ta'ala anishkur li dan Allah juga Allah mengatakan kepada kita, bersyukurlah kalian kepada saya dan kepada kedua orang tua kalian dan kepada saya kalian akan kembali. Syukur kepada Allah bentuknya adalah yaitu pengakuan kita kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya terhadap kita. ونسبتها إلى الله وأنه المتفضل بها على العباد dan menisbahkan uh, nikmat itu kepada Allah dan dialah zat yang betul-betul memberikan keutamaan uh, keutamaan nikmat kepada kita والثناء على الله بها باللسان dan memuji Allah dengan nikmat tersebut dengan lisan lidah-lidah kita. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها قال الله الله سبحانه وتعالى إن الله لا يرضى عن العبد الله سبحانه وتعالى tidak meridhoi seorang hamba di mana dia إذا أكل يحمد الله apabila dia إذا أكل apabila dia makan atau إذا شرب atau minum يحمد. يحمد- إذا شرب يحمد الله eh, apabila, apabila dia makan dan minum kemudian bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. وثانيا شكر الوالدين كما في الآية أن اشكر لي ولوالديك Yang kedua adalah bersyukur. Terima kasih kepada kedua orang tua kita dan kepada Allah lah kita kembali. فحق الوالدين عظيم Maka hak kedua orang tua adalah hak yang sangat besar. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa qadha rabbuka Allah telah mewajibkan kepada kita untuk uh, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan kemudian kepada kedua orang tua kita hendaklah kita berbuat kebajikan. فأعظم الحقوق حق الله بتوحيده Dan hak yang paling besar adalah hak kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. ومن ذلك حق نبيه صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومتابعته Dan di antara juga adalah mengik- mem- mem- mem- memenuhi hak Nabi kita Muhammad SAW itu dengan beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengikuti beliau Alaihi Salatu Wasallam. ثم حق الوالدين Kemudian hak kedua orang tua kita. فحق الوالدين Maka hak kedua orang tua, دول حقين يعني آه. ثاني الحقين آه. hak dua hak, ثاني دواء hak kedua, دواء hak dua orang, أيوة hak, يعني ثاني حقين eh, hak yang kedua, hak yang kedua ada, دواء eh, dua, oh dua, تع- د- تعليم dua dua. أوكي، طيب ثم شكر كل من أحسن إليك Kemudian hendaklah kalian bersyukur juga, berterima kasih juga setiap orang kepada setiap orang yang berbuat baik kepada engkau. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عند النسائي وغيره Dalam satu hadis yang sahih daripada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Nasai dan selainnya. قال صلى الله عليه وسلم Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يشكر الله من لا يشكر الناس tidak dianggap seseorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر Dan berkata juga Rasulullah SAW di satu hadis dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه maka barang siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebajikannya itu. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له Kalau, ka- حتى تروا أنكم قد كافأتموه kalau kalian tidak mendapatkan apa-apa yang bisa menunjukkan kalian membalas kebajikannya, tetapi Kalian doakanlah bagi kepadanya kebajikan sebagai bentuk balasan terhadap kebajikannya kepada kalian. Baqiya wahidah bima yatahaqqaq syukrullah ta'ala ala ni'amih. Nasituha. Tersisa satu lagi apa-apa yang bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Zakartu syukruha bil qalb. Naam. Wal i'tiraf bi annaha ni'mah. Naam. Idafatuha ila Allah. الثناء على حمد الله عليها والثناء بها عليه Nah, الرابع استعمالها في طاعته عز وجل yaitu menggunakan nikmat itu eh, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. أنعم الله عليك بالمال فاستعمله في طاعة الله Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada engkau tentang harta benda, maka gunakanlah untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. أنعم الله عليك بالصحة فاستعملها في طاعة الله Allah memberikan nikmat karunia kepada engkau kesehatan, gunakanlah gunakanlah kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. أنعم الله عليك بالحفظ والفهم فاستعمله في طاعة الله Allah memberikan nikmat kepada engkau tentang eh, pemahaman dan ilmu, gunakanlah kepada mentaati Allah Azza wa Jalla. Hafalan, pemahaman tapi gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza Jangan maksiat kepada Allah dengan nikmat tersebut. Hal yumkin an ya'si Allah al-'abdu bini'matil hifdh wal fahm? Apakah memungkinkan seorang hamba bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, pemahaman dan hafalan? Naam. Bisa jadi kata beliau. Wahid an yu'jaba Satu bentuknya adalah seseorang yang ujub, merasa ujub terhadap dirinya dengan perbuatan ujub itu dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam khafa alaina min al ujub ashadd min ad-dhunub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dan menahan kita daripada perbuatan ujub tersebut bahkan lebih besar daripada eh, larangan daripada dosa-dosa yang ada. لهذا قال بعض السلف Oleh karena itu berkata sebagian kaum salaf, من أورثته الطاعة العجب فقد هلك barang siapa yang dirinya membiasakan eh, bentuk ujub terhadap dirinya, maka sungguh dia telah binasa. ومن أورثته المعصية الذل والندم والتواضع والتوبة فقد فاز maka barang siapa yang aurasat aurasat aurasat yakni barang siapa yang memberikan sebab atau membiasakan dirinya untuk uh, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang ada maka dia akan uh, eh, berakhir aurasat uh, tawabah maka dia sungguh akan berbahagia dan berjaya. Ma'siyatullah Allahi bil على بالتكبر على ala Yang kedua adalah bentuknya yaitu maksiat dalam bentuk kesombongan terhadap manusia yang lain. بسبب حفظك وفهمك. Yaitu disebabkan karena hafalan engkau dan pemahaman engkau. وتحتقر الناس. Sehingga kamu melecehkan manusia-manusia yang lain. Wa qad yakun fi man tahtariquhum tahtaqiruhum walidak. Bisa saja orang yang dia lecehkan, meremehkan itu adalah orang kedua orang tuanya. Atau ustadak. Atau ustadnya. Waman huwa asbak ilal khairi minka. Atau orang yang lebih dahulu dalam melakukan kebajikan daripada engkau. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Plastik, plastik. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk jannah seseorang yang terdapat rasa sombong walaupun sebesar biji yang halus di dalam dirinya. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan apa itu kesombongan. Maka beliau meringkaskan pembicaraan dan hadis tersebut. Qal al-kibru ghamtun nasi Al-kibru raddul haqqi وغمط الناس بطر يعني بطر الحق بطر الحق وغمط الناس يعني nas. Yani radduhu eh. Kesombongan itu adalah yaitu orang yang menolak kebenaran dan melecehkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Baik. Fara'ayna anna taqwa Allah syamilah maka kita melihat bahwasanya ketakwaan kepada Allah itu sangat luas, ah, meliputi dan sangat umum. terhadap bentuk perbuatan-perbuatan yang wajib kamu lakukan dan nasihatkan bagi engkau. Apakah itu dengan hati, perbuatan hati atau lisan-lisan atau dengan anggota badan? العدل بين أولادك من تقوى الله Yes. العدل بين أولادك Eh, kemudian di antaranya adalah kamu berlaku adil di antara anak-anak kamu. وقد كان الصحابة يعدلون بين أولادهم حتى في القبلات Sungguh-sungguh para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka-mereka itu sangat berlaku adil terhadap anak-anak mereka sampai-sampai dalam masalah menciumi mereka. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Sebagaimana Rasulullah SAW berkata dalam satu hadis Nu'man ibn Bashir, Rasulullah SAW mengatakan, Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta kepada anak-anak kalian. Wa arji'u ila wasiyyati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah kita kembali melihat kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala usikum bi taqwallah di mana Rasulullah SAW mengatakan saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Fabihada تصلح ما بينك وبين الله تصلح Tuslihu. Dengan demikian akan memperbaikan memperbaiki hubungan di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. وبقي ما بينك وبين الخلق هذا ميكرو- هذا يعني صوته وبقي ما بينك وبين آه. الخلق dan tersisa setelah itu di antara engkau dan di antara makhluk yang lain. ورأس ذلك السمع والطاعة لولاة أمرك ورأس ذلك لزوم الجماعة Dan yang tertinggi daripada demikian itu adalah selalu kita komitmen dengan jamaah. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة saya berwasiat mewasiatkan kalian kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza Jal. Kemudian adalah untuk mendengarkan dan mentaati. Yaitu mendengarkan dan mentaati, mentaati terhadap pemerintah kaum muslimin dan eh, perkara yang perkara yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf bukan maksiat. Walaupun seandainya yang memimpin kalian adalah seorang hamba daripada negeri Habasyah. Sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian setelah ini dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Baik ikhtilaf itu dalam sisi agama atau dunia. Ikhtilafan fil mujtama'at wa dan perselisihan itu dalam kehidupan masyarakat atau dalam politik. كما تشاهدونه كما أخبر صلى الله عليه وسلم Sebagaimana yang kalian saksikan dan sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فأخبرنا بالمخرج من هذا الواقع Dan beliau mengkabarkan kepada kita solusi daripada kejadian itu. قال فعليكم بسنتي maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah saya dan sunnah para rasyidin dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hmm. Dan hindari oleh kalian perkara-perkara yang baru, yaitu perkara-perkara yang menyesatkan. فكل هذا الحديث داخل في التقوى Seluruh hadis ini adalah masuk ke dalam bentuk ketakwaan kepada Allah. ولكنه خصص بعض أمور التقوى لأهميتها Akan tapi dia mengkhususkan sebagian terhadap perkara-perkara tak- ketakwaan karena sangat pentingnya ketakwaan tersebut. فذكر ثلاثة أصول هامة Maka Rasulullah maka disebutkan dalam hadis itu tiga perkara yang sangat penting, لزوم السنة yaitu komitmen di atas sunnah. الثاني اجتناب البدع كلها Yang kedua adalah menghindari seluruh bidah dalam berbagai bentuknya. الثالث لزوم الجماعة Yang ketiga adalah komitmen di atas jemaah. ورأس ذلك السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين Dan yang tertinggi daripada demikian itu adalah mentaati dan mendengarkan pemimpin, eh, perkara yang ma'ruf dari pemimpin kaum muslimin. بهذه الثلاثة الأصول تنجو من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة Maka dengan tiga perkara ini, seseorang yang mengamalkannya keselamat di dunia dan akhirat. من يعيدها Siapa yang bisa mengulanginya? Siapa yang bisa mengulangnya? من Pertama, يعيدها Siapa yang bisa mengulangnya? Fadal. وال- والجائزة عند أبي المنذر Hah? والجائزة عند الأستاذ ذو الأكمل Hah? mantap. <laughs> Ada orang itu. Oh, eh, awalan luzum sunnah. La la la la, yurid al-jaiza ah. <laughs> oh, siapa yang bisa ulang? Fadhal. Yujibu ah. ahad al-tullab. Naam. Wa jaizatuhu <laughs> ah, siapa yang ulang? جيزيش قهوة ولا شيء قهوة ولا شيء سبب طيب، سبب الله سبب سبب الله في هذا الحديث <coughs> بعد ذكر التقوى ثلاثة أصول مهمة كلها داخلة في التقوى هي داخلة في التقوى إيه. ولكن خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأهميتها لأن بها صلاح العبد في دينه ودنيا. وفي دنياه صلاحه في دينه بلزوم السنة واجتناب البدع صلاحه في دنياه بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ولي أمرهم إذا كم الأصول صارت ثلاثة فما هي تفضل سبعة نعم، ها مسلم تفضل Muslim. Fadal. Hah? ها يا أخوان قل لهم من عنده الجواب ما هي الأصول الثلاثة ترجم لهم Apa tiga usul salasa, tiga ko, tiga tiga po- pokok utama yang terdapat pada hadis ini. Nah, sebutkan. Fadal. Ah. Ya. Abdurrahman. Eh, Abdurrahman boleh. عبد الرحمن سعيد تفضل لزوم الجماعة Wajibnya berbeda. لزوم السنة آه. ما شاء الله لزوم السنة واجتناب البدعة ولزوم جماعة المسلمين وإيش وإمامهم فإن من تمام الجماعة السمع والطاعة والطاعة لولي الأمر خلاص إن شاء الله جائزتك تأخذها إن شاء الله من الأكمل بعد العشاء إن شاء الله <laughs> أي نعم أحسنتم ومن تقوى الله عز وجل كما قلنا إصلاح ذات البيت Di antara ketakwaan kepada Allah bentuk juga adalah memperbaiki di antara orang yang berselisih. بين الزوج وزوجته Di antara suami dan istri. بين الجيران Di antara para tetangga. بين الأب وابنه Di antara seorang hamba. بين dan الشركاء tuannya. Dan antara orang yang berserikat. Orang yang berserikat di dalam pekerjaan bisnis sebagainya. Di antara para pengajar dan para dosen, Di antara para dai kepada Allah Azza wa Jal. Maka memperbaiki hubungan di antara mereka tersebut, mengislah mereka itu adalah merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Allah subhanahu wa ta'ala وأصلحوا Zat- ذات بينكم Allah Azza wa Jalla mengatakan wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kalian. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada kebajikan di antara minajwah najwa ya. Najwa. Na- Kalian lain. Dan perbicaraan-perbicaraan di antara orang seseorang dua antara dua orang akan tetapi ya kecuali orang-orang yang merintahkan kepada kebajikan أو صدقة atau merintahkan untuk bersedekah أو إصلاح atau mengislah memperbaiki di antara orang yang bersedekah. ونحن نشكر الله تعالى على نعمه كلها الظاهرة والباطنة Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal terhadap nikmatnya yang nampak dan yang tidak nampak. ثم نشكر الأساتذة والإخوة المتعاونين معهم جميعا dan dan kita juga bersyukur kepada seluruh asatidah dan saudara-saudara mereka seluruhnya yang telah mengadakan daurah ini. Kita bersyukur orang-orang yang menolong penegakan daurah ini di antaranya orang yang menghadirinya. atau orang yang menyokongnya, mendanainya أو بتشجيعه على الحضور atau memotivasi orang untuk hadir di daurah ini فالجميع أو قام بالتدريس فيها dan keseluruhan orang-orang yang mengajar فنشكر di di maj- di, di daurah ini فنشكر الجميع وندعو الله لهم dan kita mensyukuri bersyukur kepada seluruhnya dan mendoakan kebajikan bagi mereka ونشكر حكومة إندونيسيا وفقها الله dan kami juga bersyukuri kepada pemerintah Indonesia yang memberikan izin untuk menegakkan daurah ini. yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan untuk diadakannya daurah ini. an yubarika fi juhudil jami' dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberkahi perjuangan atau usaha dari kita seluruhnya. وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم Semoga Allah menjadikan amal itu sebagai amalan ikhlas terhadap wajah Allah yang sangat mulia نافعة لعباده في الدنيا والآخرة dan bermanfaat bagi hamba-hambanya baik di dunia dan di akhirat. وأن يشركنا وإياكم جميعا في هذا الأجر والفضل العظيم Dan semoga Allah في ثواب هذا العمل eh, العظيم Allah memberikan ganjaran di terhadap amalan yang sangat agung ini kepada kami dan kalian seluruhnya. كما خلص ساعة Eh, Ikhlas. يكفي ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم Insyaallah. Kita mencukupi sampai di sini sehingga tidak memperpanjang kepada antum sekalian. وغدا ليلة جمعة والليلة ليلة جمعة عفوا Eh, غدا يوم الجمعة غدا يوم الجمعة masaan. Masaat tabtadi ad insyaallah. Besok Jumat sore insyaallah dimulai pelajaran oleh saya kita. Wa Syekh Adil atau Syekh Rabi insyaallah. Dan orang tua kita seru Ruzaik insyaallah Sabtu dia baru nyampe di sini. Di malam ini insyaallah taala berangkat dari dari Madinah jam 10-an. Jam 10-an kota Madinah. Nanti insyaallah sampai di Jakarta besok sore atau siang nginap dulu di Hotel Karkabendara hari Sabtu pagi baru nyampe di sini sekitar jam 9-an insya Allah Ta'ala. إن شاء الله جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين